atau fama kalam atau salalalalala amma ada pun summa kemudian salalalalala bal bahkan hatta sehingga lakin akan tetapi itu semua huruf al-adfu dan artinya ah, ah, ah.